sampai di situ kata Imam Malik ha huna nas di sini manusia berhenti. Ini tidak membicarakan tentang setelah عثمان سياق artinya kalau khairin azakumullah bahwa beliau sangat berhati-hati kenapa karena dalam sekian hadis-hadis yang disebut cuma dia. seperti hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan kunna nukhayyir بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخيرنا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان sampai Uthman Demikian pula tempat yang lain disebutkan kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami menyampaikan sedangkan Rasulullah SAW masih hidup. Kunna naqul wa Rasulullah hayyun. Kami menyatakan dan Rasulullah masih hidup. Kalimat Rasulullah masih hidup ini penting yang menunjukkan bahwa ucapan mereka disaksikan oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW setuju sehingga tidak peduli siapa yang berbicara tetapi kalau Rasulullah SAW setuju berarti itu adalah ucapan Rasulullah dukungan Rasulullah SAW persetujuan Rasulullah kata para sahabat kunna naqulu wa Rasulullah hayu." kami berkata dan Rasulullah SAW masih hidup Afdalu ummatin Nabi ba'dahu Sebaik-baik manusia setelah Nabi Setelah nabi-nya adalah Abu Bakar, Thumma Umar Thumma Uthman Juga tadi kami Sehingga Imam Malik menyatakan Siapa yang terbaik setelah nabinya? Abu Bakar. Kemudian siapa wahai imam? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Qala Utsman. Ketika ditanya Zurma, kemudian siapa? Dia Ternyata Dan menyatakan hahuna waqafal qaul. Di sini kau itu berhenti. Artinya bisa bin Nabi Malik, bisa pula yang lain. Apa alasan Imam Malik? Al-Imam lain selain hadis itu juga kata Imam Malik Rasulullah SAW Ammar Abu Bakr Rasulullah SAW memilih Abu Bakar sebagai khalifah dengan tanda-tanda dengan isyarat-isyarat dan menjadikan Abu Bakar sebagai wakilnya yang mengimami salat muru Abu Bakar falyusalli bin nas perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia maka sudah jelas Abu Bakar setelah Abu Bakar kata Abu Bakar setelah aku yang memimpin adalah Umar. Berarti Umar jelas satu-satunya manusia setelah Abu Bakar adalah Umar. Setelah Umar, kata Umar, jala Umar ila sittatin. Kata Umar, pilih di antara enam. Berarti yang keempat ada enam. Pilih di antara enam orang. Di antaranya di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu bin Abbas, ada sekian orang yang mereka nyatakan mundur mundur sampai tinggal dua yaitu Utsman dan Ali. Ketika dikatakan ja'ala ila sittatin maka kata Nabi Abu Thalib di sini waqafal maka aku tidak berpendapat sama itu. Tetapi para ulama yang lain seperti Imam Syafi'i kemarin disebutkan yang keempat Ali dan Kenapa? Karena setelah enam tadi dipilih oleh kaum muslimin mereka memilih Ali dan Malik. Berarti jelas Ali bin Abi Thalib adalah yang keempatnya. Barakallahu fiikum. Wa kana yaqulu inna ahla sunnah alladziina laisa lahum laqab. Kata Imam Malik dan yang namanya ahli sunnah adalah orang yang tidak memiliki julukan-julukan seperti Jahmiyun atau Qadariyun atau Rafidhiyun. Ahli sunnah adalah yang bukan Jahmiyah, yang bukan Qadariyah, yang bukan rafidah. Ini sama dengan Malik rahimahullah. Berarti namanya Sunnah bukan pengikut Jahm bin aliran Jahmiyah, bukan pengikut Qadariyah yang mengingkari takdir dan bukan pula Rafidah Syiah yang menolak nasihatnya Ahli Bait yang melecehkan Ahli Bait dengan nama Ahli Bait. وليس لمن سب أصحاب رسول الله في الفيء Kata Imam Malik selanjutnya, dan bagi mereka yang mencerca para sahabat tidak berhak mendapatkan bampasan perang. Allah ala thalathati asnaf. Allah telah membagi papasan perang untuk tiga golongan saja. Golongan yang pertama disebutkan lil Bukara il muhajirin alladziina ukhriju min diharim untuk fuqara muhajirin yang diusir dari kampungnya, dari negerinya.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 Berarti saya dibagi untuk muhajirin, untuk ansar dan untuk orang-orang yang tidak dengki pada mereka. Yang tidak ada ghilan lilladzina aman tidak punya rasa dengki kepada orang yang beriman. Ini pada para sahabat muhajirin dan ansar. Maka kata Imam Malik, orang yang mencerca sahabat atau golongan yang mencerca sahabat tidak berhak untuk mendapatkan naik, tidak berhak untuk mendapatkan pampasan perang. Kemudian berkata di poin terakhirnya, ahlul ahwa'i bi'sal qawm. Para pengikut hawa nafsu, ini aliran sesat seperti yang sudah sebutkan tadi Jahmiyah, Fajariyah, Rafidhiyah, Khawarij. Kata Imam Malik, Bi'sal kaum mereka itu sejelek-jelek kaum. La yusallam alaih, la yusallim alaihim dan tidak perlu beri salam pada mereka. Wa tizaluhum ahabba ilayya dan meninggalkan mereka lebih aku sukai. Menjauhi mereka lebih aku sukai. وكان رحمه الله كثيرا ما يتمثل قول الشاعر dan Imam Malik selalu mengucapkan ucapan penyair yang berkata وخير الأمور الدين ما كان سنة وشر الأمور وشر الأمور المحدثات والبدائع Syair yang diucapkan adalah sebaik-baik perkara agama adalah yang sunnah yang diajarkan dalam sunnah. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama, kebidahan-kebidahan. Demikian ucapan Imam Malik rahimahullah dan ringkasan akidah beliau, prinsip-prinsip beliau dalam masalah usul di dalam masalah prinsip-prinsip sunnah. Nakafi bihada wa Wabarakatuh. fikum. Selebihnya bisa dengan pertanyaan. Silakan. saya mengajak istri untuk mengikuti sunnah sedangkan istri belum mengenal sunnah itu tanggung jawab suami suami diperintahkan oleh Allah dengan kalimat ku anfusaku wa ahlikum nama, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka artinya dia harus mengajarkan sunnah kepadanya kalau dia punya ilmu kalau tidak dia membantu istrinya untuk belajar apakah dengan buku, dengan rekaman, dengan diajak pada kajian-kajian agar dia kenal sunnah. Ketika dia tahu ini sunnah itu sunnah, lalu dia marah. Kalian azakumullah sebelum dikasih tahu itu sunnah ini sunnah, terangkan dulu wajibnya mengikuti sunnah prinsip-prinsip yang pertama yaitu wajibnya mengikuti sunnah, wajibnya berpegang dengan sunnah. Bagaimana hukumnya kalau ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai jimat seperti dimasukkan dalam sabuk dan sebagainya? Al-Quran tidak diturunkan untuk seperti itu. Al-Quran tidak diturunkan untuk seperti itu Al-Quran diturunkan untuk dibaca Dipahami dan diamalkan Dalam Al-Quran sekian Perintah Perintah membaca Perintah untuk memahami Afala yatadadbarun Al-Quran Am'ala qulubin akhbaluha Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran Atau hati mereka sudah tertutup Kenapa? Demikian pula perintah untuk mengamalkannya <laughs> sangat banyak sekali dalam Quran dan Sunnah. Kalau ketika kita mau membangun rumah ternyata terdapat satu atau dua buah kuburan, apakah boleh dipindahkan kuburan tersebut? Ya. Boleh. Dan yang dipindahkan adalah apa yang tersisa dari tulang belulangnya dan tidak boleh terpatahkan. Ini hati-hati menggalinya, jangan sampai terpatahkan dalam ruang tersebut dan bukan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sebagaimana Rasulullah ketika akan membangun masjid, memindahkan kuburan. Apa hukum orang yang menghina kaum ansar dan muhajirin? Orang yang menghina kaum Ansar dan Muhajirin maka mereka adalah kaum sesat, zindiq dari kalangan Syiah, Rafidhah dan sejenisnya. Maka mereka di samping tidak berhak mendapatkan saik kata Imam Malik, mereka juga dijauhi wa'tizaluhum <laughs> ahabbu ilayya. Kata Imam Malik menjauhi mereka lebih aku sukai. Ini jangan dekati orang-orang yang seperti ini. Ada pertanyaan? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala di atas langit, di atas arusnya, maha tinggi. Bagaimana dengan dalil Allah lebih dekat dengan hambanya daripada orang lehernya? Paling dan hal ini sering ditanyakan. Padahal setiap Allah menyatakan tentang dekatnya Allah selalu disebutkan dengan ayat berikutnya, yaitu pengetahuannya, pendengarannya. Ini selalu begitu. Demikian pula ayat-ayat yang berbicara tentang kebersamaan. Inni ma'akuma. Apa kelanjutannya? Asma'u wa Aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun. maafku ma'akuma. Aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku dengar, aku lihat. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, maka Allah di atas arusnya tetapi bersama kalian semuanya kita yang dekat saja tidak semuanya dengar. tidak semuanya tahu saya tidak tahu apa yang dikatakan dalam hatinya tetapi Allah di atas arusnya Allah mendengar apa yang dibisikkan dalam hatinya lebih dekat mana? lebih dekat Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat Allah subhanahu wa ta'ala nah sehingga ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dekat atau bersama mereka selalu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui atau Allah mendengarkan permintaan mereka atau Allah mendukung mereka. Ini ma'akum, aku bersama kalian. Artinya atau innallaha di ini Allah bersama orang yang sabar. Artinya Allah di pihak mereka, membela mereka, mendukung mereka, memenangkan mereka. Nah, dan itu dipahami dalam bahasa Arab seperti itu. Apakah boleh meminta doa atau berobat kepada orang pintar? Pak Kiai dianggap masyarakat memiliki ilmu agama. Kalau meminta didoakan oleh orang saleh, walaupun kata para ulama makruh, tetapi tidak sampai pada haram. Kalau cuma minta doakan, doakannya Pak Ustaz, doakannya Pak Kiai, itu dia mengapa. Walaupun sebaiknya kita doa sendiri. Kalau dikatakan, tetapi dia kan lebih soleh. Kamu jadi soleh, kamu jadi doa. Nah, kenapa? Kalau dia soleh, kamu gak bisa soleh. Nah, tetapi kalau orang pintar yang dimaksud adalah dukun, kemudian minta obat obatnya adalah sesuatu sesuatu yang gaib atau sesuatu yang tidak bisa dipaham, dia mengucapkan mantra-mantra yang tidak bisa dipaham, atau dia kemudian menyuruh kamu dengan sesuatu yang aneh, apa jangan. Eh, karena dikhawatirkan itu hanya permainan jin. Bekerja sama dengan siapa? Bagaimana hukumnya mengambil sajadah di masjid untuk sholat di rumah? Mencuri maksudnya. Dan sajadah tersebut tidak lagi dipakai di masjid. Oh, tidak dipakai dipakai ataupun tidak dipakai bahwa itu adalah hak masjid sehingga harus meminta izin pada pengurusnya pada orang yang memang berperan di sana kalau diizinkan silakan kalau tidak jangan jangan seenaknya mengambil di masjid karena dianggap tidak dipakai secara keluarga ada pertanyaan mohon diterangkan mengenai syaitan Apakah ia makhluk atau sifat? Beranak atau tidak? Sama tidak dengan jin. Jazakumullah khair. Allah bahwa syaitan makhluk. Tetapi syaitan kalimat syaitan itu yang pertama dimaksud adalah iblis itu sendiri ya, dari kalangan jin. Sehingga kita ketahui mengatakan Bahwa sifat itu kami wala haraj ya, silahkan kalian anggap sebagaimana apa yang kalian maksud tetapi yang jelas dalam Al-Quran syaitan itu ada dua jenis minal jinnati wan nas dari kalangan jin dan dari kalangan manusia jin yang baik <laughs> orang-orang atau jin-jin saleh disebut saleh itu sebagaimana dalam surat jin dikatakan wa annahu wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik di antara kami ada yang salihun di antara kami ada yang tidak seperti itu ini kata jin-jin Allah ceritakan dalam Quran dan di antara kami ada yang saleh tetapi ada di antara mereka yang menjadi anak buah iblis maka mereka lah syaitan berarti siapa yang mengikuti iblis dalam memusuhi agama dalam memusuhi kebenaran memusuhi para nabi maka mereka adalah syaitan apakah dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Adapun mereka jin-jin tadi beranak pinak, beranak pinak mereka, dan bisa mati juga. Tetapi qila wallahu alam bahwa mereka tidak mati kecuali kalau dibunuh. Jadi ketika mereka perang terjadi pembunuhan-pembunuhan, maka ada yang mati. Tetapi kalau tidak dibunuh, mereka panjang umurnya. Allah Taala a'lam. kita perlu belajar membaca Al-Quran kalam Allah Tapi banyak salahnya Bagaimana hukumnya kita membaca kalam Allah Orang yang membaca Quran dalam keadaan dia terbata-bata Dalam keadaan susah Dalam keadaan sering Dia mendapatkan pahala lebih besar Daripada yang baca Aneh ya Demikian dikatakan dalam riwayat yang sahih Disebutkan dalam riwayat Al-Falahi Tentang mereka yang membaca Al-Quran Ya tata kata-kata itu terbata-bata susah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak mampu tapi betul-betul dia semangat untuk baca. Maka dia mendapatkan dua kali lipat. Kalau yang lancar biasa, dia mendapatkan pahalanya. Setiap satu huruf mendapatkan pahalanya sendiri. Dan tidak aku katakan alif lam mim Tidak aku maksud alif lam mim tetapi alif haram, lam juga haram dan mim haram. Satu persatu. Nah, sehingga semangatlah untuk belajar membaca Al-Quran, membaca Allah. Nah, tadi yang bertanya tentang masalah mushaf yang dicetak, masa itu bukan makhluk, kan kertas-kertasnya Alhamdulillah yang kita maksud dari tadi ucapan Imam Malik dan ucapan para imam imam adalah Al-Qur'annya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicetak berarti mereka mencetak ucapan Allah tintanya ya kertas makhluk Tintanya ya tinta makhluk Tetapi dengan tinta itu ditulis ucapan Allah Kalau anak kecil lagi menghafal Al-Quran kita katakan bukan anak kecil itu adalah uh, bukan makhluk kalau bukan tetapi dia sedang menghafal ucapan Allah kalau imam sedang membaca Quran kita katakan imam sedang membaca ucapan Allah dan ketika mubalik, dai sudah mengajarkan Al-Quran, dia sudah mengajarkan ucapan Allah. Mudah-mudahan dipaham. Nah, Jangan sampai membuat bingung dengan menyatakan lahatku ketika baca Quran itu makhluk. Maksudnya, maksudnya ketika baca Quran keluarnya ayat-ayat ini itu makhluk. Karena itu makhluk. Ini pun bikin bingung. Sampai Imam Ahmad rahimahullah menyatakan al-lafziyatu syarrun min al-jahmiyah. Golongan lafziyah lebih jelek daripada golongan jahmiyah. Jahmiyah menyatakan dengan tegas bahwa Quran bukan kalam Allah, Quran makhluk. Tetapi lafziyah begitu. Ya, dalam keadaan nggak jelas. Ya, uh, ucapan kita ketika baca Quran makhluk. Jadi ketika kita menyatakan uh, eh, Alhamdulillah Rabbil Alamin ada suara itu suara saya makhluk dulu dulu maksudnya gimana maksudnya tiap Quran tadi yang saya baca makhluk ah ternyata maunya mengucapkan seperti jahat semua tetapi bermain-main kata ini membuat fitnah para ulama seperti Imam Ahmad Allah dan lainnya menyatakan dengan tegas suara kita memang makhluk tetapi Al-Quran yang kita baca itu ucapan Allah Subhanahu Wa Taala Kenapa kalau kita berbicara tentang ucapan bulan mau bulan, kok kita mudah paham? Tetapi kalau berbicara tentang ucapan Allah, kok bingung nggak paham-paham? Ketika kita mengatakan perlu ucapan ucapan, oh itu ucapan Khairul Anwar, ya saya ucapan, iya kamu ucapan ucapan Khairul Anwar, oh, untuk paham juga pak. Uh, ucapan begini begini begini bawahnya Jokowi. Eh, <laughs> iya kan? Oh itu ucapan Jokowi yang nulis siapa? Bukan Jokowi. Yang menempelkan di atas siapa? Bukan Jokowi. Kenapa dikatakan itu ucapan Jokowi? Dibahas. Dibahas. setelah ketika kita bicarakan ini sedang mencetak ucapan Allah, ini ayat ucapan Allah, dia membaca ucapan Allah, dia paham-paham. kita kan lafaznya, kita nggak bicara apa, kita bicara yang kamu bacakan adalah ucapan Allah swt. Kalau Taala. Karena Allah, barakallahu fiikum membantu dari Barat. Apakah Nasrani dan Yahudi sampai saat ini masih dikatakan ahli kitab? Naam. ya. karena Al-Quran turun kepada Nabi SAW memindahkan mereka ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab dalam keadaan Nasrani sudah seperti sekarang. Sudah seperti sekarang. Yahudi juga sudah seperti sekarang. Yani sudah sepat, sudah kubur, sudah mereka merubah-rubah kalimat, merubah-rubah Taurat, tetapi Allah menyebut mereka dengan ahli kitab sehingga apa yang disebutkan tentang mereka ahli kitab sampai hari ini mereka masih disebut ahli kitab Barakallahu fikum Wajah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.